Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah majelis yang ke-15 dari kajian tentang Arkanil Islam atau Rukun-Rukun Islam dari buku Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang tauhid. Selanjutnya adalah mal ilhad apa yang dimaksud dengan penyimpangan dalam nama Allah Taala dan bentuk-bentuknya. Jawaban saya menurut saya min rahimallahu taala ilhad dalam bahasa Arab artinya condong. Contohnya firman Allah taala lisanul ladhina yulhiduna ilaih ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ya. Bahasa yang mereka condong padanya adalah bahasa non-Arab. Sedangkan ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang nyata. Contoh yang lain yang menunjukkan bahasanya ilhad itu artinya condong ada kata-kata lahat untuk liang kubur. Maka lahat itu disebut lahat karena dia condong ila janibin minhu pada salah satu sisinya yaitu sisi baratnya wala wala yu'rafu al-ilhad dan e, penyimpangan tidaklah diketahui kecuali dengan mengetahui istiqomah sebagaimana ungkapan yang mengatakan bididdiha tatabayanul asya'u dengan kebalikannya kita akan mengetahui sesuatu maka istiqomah atau jalan yang lurus dalam masalah nama dan sifat Allah adalah kita perlakukan nama dan sifat Allah tersebut ala hakikotiha dengan makna hakikinya yang layak bagi Allah Azza wa Jalla tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditolak lafadznya, tanpa dibahas bagaimanakah bentuknya dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Ya alal kaidah sebagaimana kaidah yang berjalan di atasnya alusunah wal jamaah dalam masalah ini dalam masalah nama dan sifat Allah. Jika kita telah mengetahui jalan yang lurus dalam masalah ini, fa inna khilafal istiqomah maka yang menyelisi jalan yang lurus ini inilah penyimpangan. Dan para ulama telah menyebutkan bahasanya penyimpangan dalam nama Allah Ta'ala itu memiliki beberapa macam ya jema'uha yang macam-macam tersebut bisa disatukan ya, dengan satu ungkapan yaitu al-mailu biha yaitu menyimpangkan nama-nama Allah amma yajibu i'tiqaduhu dari hal-hal yang wajib diyakini fiha tentang nama-nama Allah. Maka berbagai macam bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah itu bisa disingkat dengan ya, dengan kalimat yang pendek yaitu segala hal yang ya, menyimpang dari yang seharusnya dalam masalah keyakinan kita terhadap nama dan sifat Allah. Sedangkan detailnya wa wa ala anwa'in Penyimpangan dalam nama Allah ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah mengingkari salah satu nama atau mengingkari sifat yang terkandung dalam nama. Semisal mengingkari nama Allah Ar-Rahman sebagai sebagai salah satu nama Allah dan ini adalah perbuatan orang musik jeliyah atau e, eh, menyakini nama akan tapi mengingkari sifat yang suhu menjadi kandungannya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mubtadi'ah yaitu mu'tazilah bahasanya Allah itu rahimun bila rahmatin Allah itu salah satu namanya adalah rahim zat yang maha penyayang namun Allah itu tidak memiliki sifat menyayangi sami'un bila sam'in dia namanya adalah maha mendengar namun dia tidak mendengar kemudian jenis yang kedua memberi nama untuk Allah dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Wajuhu penjelasan kenapa ini disebut ilhad karena ama, karena nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifi, harus mengikuti dalil. Maka tidak halal bagi siapapun untuk menetapkan nama bagi Allah dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Karena ini tergolong berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini tergolong tindakan udwan melampaui batas terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sebagaimana perbuatan para ahli filsafat yang menamai Tuhan Al-Ilah sang sesembahan ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Al-Ilah Al-Fa'ilah kausa prima. Kama sona'a an-Nasara sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nasrani yang menamai Allah dengan nama Tuhan Bapa dan semacam itu. Kemudian macam yang ketiga, ya, ketika seorang berkeyakinan bahasanya nama-nama ini menunjukkan sifat makhluk. Artinya dia jadikan nama itu mengandung tamsil. Wajah atau penjelasan kenapa ini disebut ilhad. Anamani taqada Bahasanya siapa yang meyakini bahasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung makna tamthil. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Fakat akhrajaha. Maka dia telah mengeluarkan nama tersebut dari kandungannya yang benar. Pemala. Sehingga dia telah menyimpangkan ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut anil istiqomah dari jalannya yang lurus karena dia jadikan firman Allah dan perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan makna kekafiran karena menyamakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran. Lianna tamthilillahi karena lianna tamthilallahi karena menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran. Kenapa menyamakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran? Karena ini adalah bentuk mendustakan firman Allah Ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Lalu ada orang mengatakan ada Allah serupa dengan makhluk. Berarti ada makhluk yang serupa dengan Allah. Maka ini kekafiran. Dan firman Allah Ta'ala, Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui adanya sesuatu yang semisal dengan Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Nu'aim ibn Hamad al-Ghuzai, gurunya al-Bukhari, rahimahumullahu taala mengatakan man syabbahallahu bi khalqihi faqad kafara. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka dia kafir. Faman jahada ma Allah bi nafsihi faqad kafara. Dan siapa yang menolak sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya maka dia terjemus dalam kekafiran. Walaysa fi ma Allah bi nafsihi tidak ada dalam sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya tasbihun, penyerupaan terhadap makhluk. Kenapa ini semua disebut sebagai kekafiran? Karena terdapat di dalamnya pendustaan. Siapa yang menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk, mendustakan ayat, Siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia mengingkari ayat tersebut. Siapa yang mengingkari kalau Allah itu maha mendengar, maha melihat, maka dia mengingkari ayat wa basir dan seterusnya. Kemudian macam terbentuk yang keempat ya, memecah e, dari nama-nama Allah, mengambil dari nama-nama Allah itu nama dipakai untuk sebagai nama untuk berhala. Semacam lata itu diambil dari kata-kata ilah, uzza, uzza diambil dari kata-kata al-aziz, Manah diambil dari kata-kata al-mannan. Wajah atau penjelasan hal ini disebut ilhad karena karena nama nama Allah Taala itu adalah sesuatu yang bersifat khusus bagi Allah. Maka tidaklah boleh e, tungkol dipindah makna-makna yang terkandung dalam nama-nama tersebut ini, yang dikandung oleh nama-nama tersebut tidak boleh dipindah ila ahadin kepada satupun dari makhluknya. Liyukta minal ibadah kemudian makhluk tadi diberi diberi ibadah satu hal yang tidaklah menjadi hak kecuali hak Allah Azza wa Jalla. Inilah empat bentuk ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam idhofah. Ma aqsamu ma adhafahu ma adhafahu ila nafsihi ya macam-macam idofah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada satu kata dilekatkan kepada Allah semacam wajah Allah, tangan Allah, ilmu Allah, rumah Allah dan seterusnya, maka itu ada ada beberapa pengertian. Dan supaya kita bisa paham dengan baik, maka kita perlu paham macam-macam idofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aksamu ma'adhafahullahu ila nafsihi thalata. Ya, kata yang digandengkan dekatkan dengan Allah itu memiliki tiga kategori. Yang pertama, dia adalah benda yang berdiri sendiri. Ya. Maka disandarkan kepada Allah itu adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ya. Maka masjid Allah, masjidnya Allah. Maka masjid satu benda yang berdiri sendiri. Oke, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ya, dan hadil idofah dan uh, eh, idofah jenis ini ada beberapa macam. Yang pertama, ala sabilil umum. Untuk menunjukkan bahasanya ya, semuanya adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna ardi wasi'atun. Sesungguhnya bumiku itu luas. Ya, artinya bumi yang kuciptakan itu luas. Ya, atau bisa kita katakan, macam yang pertama ini adalah ya, netral. Ya, ya, mengandung makna netral. Sekedar ya, eh, penisbatan makhluk kepada khaliknya tanpa mengandung muatan makna tambahan. Kemudian yang kedua, kotakuna lasabilil khusus. Boleh jadi itu adalah satu hal yang bersifat khusus li syarafiyatihi untuk menunjukkan mulia. Kaqaulih ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala Watahir baiti bersikalah rumahku. Rumahku di sini, rumah di sini Ka'bah dan dia adalah benda berdiri sendiri. Ya, terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ini adalah menunjukkan makhluk dengan khalik. Dan ini ala sabilil khusus. Ditashrib menunjukkan mulianya bangunan tersebut. ta'ifin bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang qaimin, orang-orang yang salat, orang yang rukuk dan sujud. Dan contoh yang lain, nakatallah wa suqiyaha, biarkanlah unta Allah dan minumnya. Ya, unta itu adalah ain qaimah. Dia adalah sesuatu yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Karena unta ini ada di bumi. Ya. Untanya Nabi Saleh. Sehingga ini menunjukkan makhluk dengan khalik dan menunjukkan istimewanya makhluk tersebut. Wahadal qismu makhlukun. Maka macam yang pertama ini adalah makhluk. Kemudian yang kedua, al-ain allati yakumu biha ya, ghairuha. Ya, macam yang kedua adalah al-ain dia adalah benda alat yakumu biha ghairuha yang ada pada benda yang lain. Benda yang ada pada benda yang lain. Contohnya firman Allah Ta'ala, bahasanya, Allah, bahasanya Nabi Isa itu rohon roh, minhu dari Allah. Fa'idofatu hadihi roh, maka rohnya Nabi Isa ini diidofahkan kepada Allah, dikatakan sebagai roh minhu dari Allah, Membabi bi idhofatil makhluki ila khaliqihi. Dalam bentuk idofah makhluk kepada khaliq tashrifan sebagai bentuk pemuliaan. Sehingga artinya dia adalah salah satu roh yang Allah ciptakan. Bukanlah dia adalah roh juz'an bagian dari roh Allah. It anna hadiruha. Kenapa demikian? Karena roh ini halat, melekat atau berada fi pada diri Isa maka dia ain yakumu biha ghairuha. Ain contohnya roh alat yakumu biha yang ada pada ghairuhu jasadnya Isa. Bahwa maka roh Isa ini adalah ainun benda munfasilatun terpisah dari zat Allah. Dan dia ada pada benda yang lain yaitu raganya Isa. Dan bentuk ini pun makhluk juga makhluk. Kemudian yang ketiga ayakuna wasfan yang diidofahkan pada Allah itu adalah satu sifat mahdun yang murni sifat sehingga yakunu fihi ada padanya eh, al mudaf sifatan lillah mudaf itu sifat bagi Allah macam ini adalah bukanlah makhluk karena semua sifat Allah bukan makhluk contohnya kudratullah kemampuan Allah kemuliaan Allah tangan Allah wajah Allah dan ini dalam Al-Quran sangatlah banyak. Ya, kalau kalau yang dimaksud dengan idofa itu adalah mudaf-mudaf ilaih, maka tentu pembagian besarnya cuma dua. Macam satu dan macam yang kedua. Kalau idofa dalam artian mudaf-mudaf ilaih. Tapi kalau idofa dalam artian sesuatu yang digandengkan dan dikaitkan dengan Allah, ya maka bisa kita bagi dengan tiga pembagian yang ada di sini. Ya. Ya, maka tadi pembagian yang pertama ada satu benda yang berdiri sendiri di luar dat Allah Subhanahu wa taala. Maka idofa di sini adalah idofa ya, menunjukkan makhluk. Bahasanya mudhaf itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan idofa jenis ini tadi dikatakan oleh Syekh Muthaimin ada Eh, ada dua macam yang sifatnya netral. Sifatnya netral, contohnya inna ardi wasiatun. Bumiku itu luas. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan pemuliaan. E, contohnya naqatallahi wasuqiyaha. Untanya Allah dan minumnya. Dan bisa kita tambahkan macam yang ketiga, yaitu menunjukkan hina. Yeah. Yeah. Yeah. Ya wa'aitum mastata'tum <clears throat> min kuwatin ya, ya, tarhabuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, maka adalah kalian siapkan segala kekuatan dan kuda-kuda yang terikat. Tarhabuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang dengannya kalian menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Ya. Maka orang kafir Allah sebut dengan aduwallahi musuh Allah. Dan musuh kalimat musuh Allah itu menunjukkan hinanya makhluk tersebut. Ini menunjukkan makhluk dan dia adalah makhluk yang hina. Kemudian hukum mengingkari salah satu nama Allah atau sifat Allah. Maka pengingkaran itu ada dua macam. Yang pertama adalah pengingkaran dalam bentuk mendustakan ya, mendustakan teks. Teksnya ditolak. Ya, penolakan terhadap teks. Ya, maka ini kekafiran tanpa ragu. Maka jika ada seorang yang mengingkari salah satu nama Allah atau salah satu sifat Allah yang valid dalam Quran dan Sunnah. Dengan dia katakan, Laisa dan Allah tidak punya tangan. Ayat yang bilang kayak gitu tidak benar. Nah, Fawa kafirun maka dia kafir dengan sepakat kaum muslimin. Karena dia mendustakan berita dari Allah dan Rasulnya. Karena mendustakan berita dari Allah dan Rasulnya kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Ya, maka ini yang diingkari teksnya. Kemudian yang kedua ingkar takwilin. Pengingkaran dalam bentuk takwil. Ini bahasa yang lainnya adalah teksnya diterima. Ya, namun ya, penafsirannya tidak mau dia, namun dia datangkan penafsiran tersendiri. Ya betul memang ayatnya seperti itu. Itu adalah firman Allah. Saya terima ayat itu, tapi nah, maksudnya tidak seperti itu. Ya, maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya itu begini-begini. Yang begini-begini itu tidak sesuai dengan isi, isi ya, dan konten teks tersebut. Itu disebut ingkaru takwilin. Teksnya diterima, diakui, diyakini, dibenarkan. Oh, namun dia katakan ya, tafsirannya tidak seperti itu. Nah, maka itu ingkar takwil. Kalau ingkar takzib, teksnya sudah didustakan. Itu teksnya nggak benar. Allah tidak punya tangan. Nah, kali ini ingkar takwil bahwa Allah ya jahaduha dia tidak mengingkari teksnya. Walakin yu'awiluha. Itu kurang wawu. Itu. Ya, walakin yu'awiluha. Namun dia takwil. Dia otak atik. Nah kemudian. Maka mengotak atik penafsiran. Itu ada dua macam. Yang pertama. Ayakuna lihada takwil musawirun. Takwil semacam ini memiliki musawirun pembenar dari sisi bahasa yaitu bahasa Arab maka ini tidak menyebabkan kekafiran ya maka ini disebut dengan takwil sair takwilnya adalah takwil sair takwil yang boleh takwil yang boleh itu bukan berarti itu boleh dilakukan itu tidak boleh dilakukan namun namun istilah standarnya itu namanya takwilun sairun terjemah kasarnya takwil yang boleh ya, terjemah pasnya takwil yang bisa dimaklumi. Kenapa melakukan takwil semacam itu? Kenapa di otak semacam itu ada sisi pemaklumannya? Kapan ada sisi pemaklumannya? Ya, manakala itu makna seperti itu ada dalam bahasa Arab. Misalnya ya, yatullah diartikan dengan kekuatan. Yadun itu apakah bisa maknanya kekuatan dalam bahasa Arab? Bisa dalam konteks tertentu. Ya, maka ini menjadi alat bagi kita untuk memaklumi ada sisi benar dari otak adik yang dia eh, dilakukan oleh orang tersebut. Maka ini e, tidak menyebabkan kekafiran, cuma ya, mufasikah menyebabkan kefasikan. Yang kedua adalah Allah yakuna lahu musawirun. Tidak memiliki faktor pembenar dalam bahasa Arab, maka ini takwil yang menyebabkan kekafiran. Karena jika tidak ada faktor pembenarnya dalam bahasa Arab, jadilah ini pendustaan. Contoh, seorang mengatakan, Allah tidak memiliki tangan yang hakiki. Tidak pula tangan dalam arti nikmat atau tangan dalam arti kekuatan. Maka ini kekafiran. Karena dia menolaknya dengan penolakan mutlak fawa mukadzibun hakikatan. Maka pada hakikatnya dia adalah orang yang mendustakan. Walau qala fi qawlihi Contoh yang lain, saatnya dia mengatakan, bahkan dua tangan Allah itu terhampar. Yang dimaksud dengan dua tangan itu langit dan bumi. Ini, yang dimaksud dua tangan, satu tangannya itu langit, tangan yang kedua itu bumi. Maka ini juga kekafiran. Li'anau la yasihu fil lughatil arabiyah karena itu tidak ada dalam bahasa Arab. Tangan artinya langit dan tangan artinya bumi. E, kalau yadun, yadun dalam arti langit, yadun dalam arti bumi tidak ada dalam bahasa Arab. Tapi yadun dalam arti nikmat, nikmat atau jasa masih ada. E, sehingga ini e, sehingga ini adalah kekafiran. Walahuwa muqtadul haqiqah syariah juga itu bukalah ya, e, konsekuensi dari makna syar'i. Ya, secara bahasa tidak ada yadun artinya bumi atau artinya ya, bumi atau artinya langit. Ya. Demikian juga secara syar'i juga tidak ada ya, mbak yadun dalam artian secara syar'i maknanya bumi ataukah langit. dalam secara syar'i kita katakan uh, ya misalnya secara syar'i bisa kita katakan bahasanya bumi itu secara syar'i bisa disebut dengan firash hamparan tempat tidur ya, secara syar'i firosh itu maknanya bisa bumi <clears throat> secara syar'i secara bahasa bukan secara syar'i Firas bisa artinya bumi. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala <clears throat> ya. di surat Al-Baqarah. Hmm. Allah dica'ala lakumul arda firasa. Allah dica'ala lakumul arda firasa. Ya. Eh, dia Allah adalah zat yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai firash, hamparan tidur. Ye. Maka secara syar'i bumi bisa disebut firash. Namun tidak ada secara syar'i bumi disebut yadun. Itu tidak ada. Tapi kalau bumi disebut firash ada. Syar'an. Bumi itu disebut firash. Itu ada secara syariat. <clears throat> Sehingga Eh, sehingga terdapat pembahasan di bab sumpah di kitab fikih terdapat pembahasan jika ada orang yang bersumpah demi Allah selama sebulan ke depan saya tidak akan tidur di atas firash ya. ya, maka uh, ya, apakah ketika seorang itu ya, apakah dia tidak boleh tiduran di lantai ya, di tanah ya, Eh, maka virus di sini kita menangkan makna urfi ataukah makna syar'i. Eh, kalau kita menangkan makna syar'i, dia tidak boleh ya, tidur ya, dalam keadaan apa berbaring, telungkup, tidak boleh. Bolehnya tidur sambil duduk selama sebulan. Ya. Ya, karena apa? Karena dia bersumpah selama sebulan ke depan saya tidak akan tidur di atas virus. Ya, berarti ngelita tidak boleh. Ya. Kalau kita menangkan makna syar'i, karena karena makna syar'i untuk firas adalah ardon. Ya, Alladzi la lakumul Tapi ulama fikih mengatakan yang dimenangkan dalam masalah ini makna urfi. Ini makna urfi yang dimenangkan. Dan urfi dan urf tidak mengatakan bahasanya al-ardu itu firash. Walahuwa muktatul hakikat syariah dan tidak dijumpai. Yeah. Bumi dalam Al-Quran atau hadis mendapatkan sebutan firosh atau dalam sebutan yadun. Itu tidak ada. Fawa mungkirun mukadzibun. Maka dia mengingkari dan mendustakan. Akan tetapi jika orang mengatakan yang dimaksud dengan yadullah itu nikmat atau kekuatan tidak kafir karena li analiada karena yadun dalam bahasa Arab tutlak digunakan terkadang dalam pengertian nikmat. Kalau syair sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wakam lidzulamil milail indaka min yadin. Dan betapa banyak lidzulamil milail kegelapan malam indaka di sisimu min yadin berupa nikmat. Yeah. Cuma yadin yang artinya nikmat itu nanti jamaknya ayadi. Bukan aidi. Bukan aidi namun ayadi. Maka betapa banyak dalam kegelapan malam itu terdapat nikmat darimu ya Allah. Ya, yang nikmat tersebut tahdusu terjadi eh, atau tuhadisu yang nikmat tersebut menunjukkan menceritakan anal manawiyata takdibu Bahasanya manawiyah, bahasanya majusi itu bohong. Karena majusi mengatakan bahasanya Tuhan kegelapan itu hanya menciptakan kejelekan. Tuhan itu ada dua macam, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya itu menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan kejelekan. Kalau Tuhan kejelekan, Tuhan kegelapan itu menciptakan kejelekan, maka tidak ada kebaikan dalam gelapnya malam. Karena itu adalah waktu berkuasanya Tuhan kegelapan. Maka ketika di malam hari ternyata dapat berbagai macam nikmat, maka itu menunjukkan bahwasanya dustalah majusi. Min yadin di sini min nikmatin Kenapa di sini bohong? anal manawiyah. Karena manawiyah yaitu majusiyah mengatakan sebenarnya kegelapan la tuhdisul khaira. Karena kegelapan Tuhan kegelapan itu tidaklah menciptakan kebaikan. inna tuhdisus syara. Hanya menciptakan kejelekan. Ya, maka pengingkaran ya, terhadap ayat Allah itu ada dua macam. Ingkar takdib atau ingkar takwil bahasa lainnya yang dikar itu teksnya ataukah e, ataukah penafsirannya ya, yang dikar itu teksnya ataukah ya, penafsirannya ya, kalau yang diingkar itu teksnya maka itu kekafiran kalau yang diingkari itu tafsirannya ya maka nanti dirinci ya kemudian e, ditafsirkan melenceng dari sangat, sangat melenceng dari bahasa ataukah tidak. Kalau sangat melenceng nggak nyambung dari bahasa Arab maka e, itu kekafiran. Ya Yatullah diartikan dengan dua tangan Allah, diartikan langit dan bumi contohnya. Oke ini kekafiran. Tapi kalau tidak terlalu melenceng jauh. Kenapa? kan aja wajuhun filuroh ada sisi pembenaran dalam bahasa Arab, sisi pemakluman dalam bahasa Arab, maka itu bukan kekafiran. Yang ini disebut dengan sebutan takwilun sairun. Kemudian apa hukum orang yang meyakini bahasanya sifat Allah, sifat Sang Pencipta seperti sifat makhluk? Ya, Orang yang meyakini bahasa sifat sang pencipta seperti sifat makhluk adalah orang yang sesat. Karena sifat sang pencipta tidak sama dengan sifat makhluk dengan nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Walayal tidaklah mesti ketika samanya dua hal dalam nama dan sifat, keduanya sama dalam hakikat. Ini kaidah yang penting sekedar sama namanya atau sama sifatnya belum tentu sama hakikatnya. Sama-sama namanya kaki. Manusia punya kaki, semut punya kaki, gajah punya kaki. Maka sekedar sama nama sifatnya punya kaki. Manusia punya kaki, semut punya kaki, gajah punya kaki. Sama itu persis namanya, kaki. Namun bentuknya berbeda. Bahkan manusia juga punya kaki gajah. Ya, ada orang sakit, terkena sakit kaki gajah. Itu sama persis namanya. Ini manusia ini ya, kaki gajah. Ya, dia terkena, dia punya kaki gajah. Itu juga kaki gajah. Sama persis namanya, kaki gajah. Tapi beda sekali. Ya, beda sekali. Maka sekedar sama nama, nah, kemudian sama nama sifat itu tidak mengharuskan kesamaan realita. Ini. Ada orang yang namanya Muhammad dan itu Muhammad dan dia berbeda. Ini dia berbeda. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan ini. kesamaan realita. Ini. Ini. Maryam itu disebut sebagai saudara Harun. Ini. Maryam ibunya Isa itu disebut ya, dalam Al-Quran saudaranya Harun. Ini ada Harunnya Maryam, ada Harunnya Musa. Dan sama nama tidak mengharuskan kesamaan realita. Ya cuma ini namanya Harun, sana namanya Harun. Ya, maka sebagian uh, uh, sebagian orang Nasrani kemudian uh, membuat kaum muslimin ragu-ragu dengan mengatakan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Ya, Dia tunjukkan bahasanya dikatakan dalam Al-Quran bahasa Maryam itu saudaranya Harun. Dan Musa juga punya saudara namanya Harun padahal jarak antara Musa dan Isa jauh sekali. Ini ini berarti terdapat kontradiksi. Jawabannya gampang. Sama nama belum tentu sama orangnya. Selesai. Kaidahnya kaidah sederhana sekali. sama nama belum tentu sama orangnya. Ini namanya Harun, itu namanya Harun itu tidak mengharuskan Harun ini sama dengan Harun itu. Ya, di sini sampaikan, bukankah manusia punya wajah dan unta juga punya wajah? Keduanya sepakat dalam nama, akan tapi tidak sepakat dalam bentuk hakikinya. Ya, Jamal unta itu punya tangan kaki depan binatang eh, kaki depan binatang berkaki empat dalam bahasa Arab disebut tangan. Ya, kok, eh, maka onta punya tangan, ya, semut juga punya tangan. Apakah kemudian kedua tangan itu sama? Jawabannya tidak. Ya, idan jika demikian, lima kenapa tidaklah anda katakan bahasanya Allah Azza wa Jalla memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah hak dengan sebenar-benar pengagungan. Bumi seluruhnya itu genggam itu digenggaman Allah pada hari kiamat dan langit itu akan dilipat di tangan kanannya Allah. yang lain dan pada hari di mana kami melipat langit seperti eh, lipatan lembaran-lembaran buku. <clears throat> Hal hunaka yadun apakah ada tangan di antara tangan makhluk yang bisa kehadir jadi seperti tangan seperti ini. Yang Allah ceritakan di surat Az-Zumar dan Al-Anbiya. Tentu jawabannya tidak. Kita jika demikian wajib untuk kita sadari. Bahasa sang pencipta tidaklah sama dengan makhluk. Tidak sama zatnya, tidak sama sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang semisal dengan makhluk. Oleh karena itu tidaklah diperbolehkan dan sama sekali Anda berimajinasi tentang kaifiyah, tentang bentuk salah satu sifat Allah. Atau Anda berprasangka bahasanya sifat Allah seperti sifatnya makhluk. Kemudian satu hal yang telah diketahui bahasanya malam itu berputar di bola bumi. Alal qurah al ardiyah dan Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika tersisa tiga malam yang eh, sepertiga malam yang terakhir. Konsekuensi dari hal ini bahasanya ayakuna eh, ayakuna Allah yaitu Allah itu berarti kulal lail setiap malam di langit dunia. E, karena sepertiga malam itu muter. Famal jawabu andalik. Maka apakah jawaban tentang subahat atau pertanyaan semacam ini? Jawabannya menjadi kewajiban kita untuk mengimani sifat dan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita selewengkan, tanpa kita tolak, tanpa kita bahas berimajinasi, tentang bentuknya ataupun menyamakannya dengan makhluk. Maka tahrib penyelewengan itu tertuju pada teks dan taktil pengingkaran itu berkaitan dengan keyakinan. Takif itu berkenaan dengan bentuk dan tamsil itu juga berkenaan dengan bentuk. Namun tamsil bedanya dengan takif dia lebih khusus, lebih sempit daripada takif. Li'annahu karena tamsil itu adalah membahas bentuk sifat ya, yang bersifat khusus yaitu dibahas dengan maksud disamakan dengan makhluk. Maka wajib bersihnya akidah kita dari empat hal terlarang ini. Dan wajib atas seorang manusia untuk ya, melarang dirinya bertanya kenapa dan bagaimana. Ya, dalam hal yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Sebagaimana dia larang dirinya untuk memikirkan tentang bentuk sifat. Ya, wahada tariku dan jalan ini jika ditempuh oleh seseorang maka dia akan banyak merasakan kenyamanan. Dan inilah keadaan dan sifat salaf rahimahumullahu. Oleh karena itu terdapat seorang yang menemui Imam Malik bin Anas rahimahullah dan bertanya, wahai Abu Abdurrahman, ya, Ar-Rahmanu alal istawa. Allah itu istawa berada di atas ars. Bagaimanakah bentuk real Allah, keberadaan Allah di atas ars? Maka Imam Malik menundukkan pandangannya menundukkan kepalanya. Wa alat hudan bercucuranlah pada beliau arahdo keringat. Ya, karena marahnya beliau dengan pertanyaan ini. Eh, beliau tahan sampai menyebabkan berkeringat. Dan beliau mengatakan istiwa ghairu majuhulin. Ya, istiwa itu tidak tidak diketahui, artinya diketahui. Ya, yaitu diketahui maknanya secara bahasa. Bentuknya tidak bisa kita pikirkan dengan akal. Ya, semua sifat Allah punya bentuk, namun kita tidak tahu bentuknya. Ya, eh, kita tidak tahu bentuknya dan bentuknya tersebut tidak bisa kita temukan dengan semata-mata kerja akal. Mengimaninya wajib, bertanya tentangnya bid'ah. ma uroka ila mubtadi. Antum bacanya uroka dan tidaklah aku sangka dirimu kecuali adalah ahlil bid'ah. Uroka itu artinya sangkaan don. Aroka artinya yakin. Ya, kalau dibaca wama aroka ila mubtadi'an dan saya yakin kamu ini mubtadi. Ya, tapi itu membacanya bukan aroka, membacanya uroka. Wama uroka ila mubtadi'an dan aku tidaklah menyangka dirimu kecuali mubtadi ahlil bid'ah. Wahad alladhi yakulu dan orang yang mengatakan bahasa Allah turun ke langit dunia ketika tersisa tiga malam terakhir. Ya, Kulalai latan setiap malam yalzam min hada konsekuensi dari hal ini setiap malam Allah di langit dunia. Karena malam itu berputar di semua bagian bumi. Sehingga sepertiga malam itu berpitar dari satu tempat ke tempat yang lain. Jawaban kami atas pertanyaan ini kami katakan ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim. Walau kana hada itu seandainya ini itu hinggap atau datang pada hati seorang mukmin al-mustaslim ya, yang pasrah labayyanahu Allah wa rasuluhu. Tentu ini telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Wa naqul maka kami katakan madama thulutsulail al-akhir. Selama sepertiga malam terakhir. Fi hadil jihad di satu bagian bumi itu bagian masih ada. Maka turunnya Allah ya, fiha padanya muhakkakun satu hal yang pasti. Dan kapan berakhir malam berakhirlah turun. Wanah nula nudriku dan kita tidaklah mengetahui bagaimanakah turunnya Allah. Wala itu bi ilman ilmu kita tidaklah meliputi ini semua. Wa na'lamu dan kita yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kami tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Kewajiban kita pasrah dan mengatakan samin awa atokna kami mengikuti, kami taat, inilah tugas kita. Maka inti jawabannya ini adalah pertanyaan tentang kaifiyah. Ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang kaifiyah nuzul. Ya, ini membahas kaifiyah nuzul. Dan kaifiyah nuzul tidak diketahui. Dan tidak bisa ditetapkan dengan akal. Ya, kaifiyah nuzul itu tidak bisa ditetapkan dengan akal. Dan orang tidak boleh bicara tentang kaifiyah sifat kecuali berdasarkan dalil. Ketika dalil tidak membahas bagaimana kaifiyah sifat, maka tawakofna. Maka kita ya, kita tawakuf, kita berhenti. Contoh yang lain tentang pertanyaan uh, berkenaan dengan kaifiyah kaifiyah tenuzul Ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ars itu kosong ataukah tidak? Ini nah, ars itu kosong ataukah tidak? Maka jawabannya ada soal anil kaifiyah. Ini pertanyaan tentang kaifiyatun nuzul. Dan kaidahnya kaifiyah itu ghairu makulin. Ya, tidak bisa ditetapkan berdasarkan akal, harus berdasarkan dalil. Ketika dalil tidak menegaskan demikian, maka kita no comment. Ya, kita tawakuf. Dan apa madhab salaf tentang ru'yatullah melihat Allah? Dan apa hukum orang yang eh, menyesumun orang yang punya anggapan? pasti Allah tidaklah bisa dilihat dengan mata. Yang dimaksud melihat Allah. Yang dimaksud dengan melihat Allah adalah ungkapan tentang yakin yang sempurna. Jawabannya Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Quranul Karim ketika menyebutkan kiamat. Wajah-wajah pada hari itu sebagiannya bercahaya karena melihat kepada Tuhannya. Maka an-nazar itu disambungkan kepada wajah. aladhi ya. yumkinu an-nazaru. Ya. Yang mungkin dengannya an-nazar. Ya, melihat. Melihat Ya waladhi yumkin ya dan yang mungkin bihi dengannya eh, adalah an-nazar fil wujuh ya, ya yumkin eh, waladhi yumkinu bihi dan alat yang mungkin digunakan untuk melihat di wajah adalah mata. Alat yang mungkin bisa eh, alat yang bisa digunakan untuk melihat yang ada di wajah itu mata. Sehingga dalam ayat ini terdapat dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan mata kepala. Akan tetapi e, ru'yatuna e, ketika kita melihat Allah Azza wa Jalla letak tadi bukan berarti al-ihatah bihi. Kita meliputi Allah. Pengetahuan kita meliputi Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka makhluk ilmunya makhluk tidak bisa meliputi zat Allah. Maka jika ilmu kita tidak bisa meliputi zat Allah, sedangkan meliputi dengan ilmu itu lebih luas wa asmal dan lebih lengkap daripada meliputi dengan penglihatan. Dalla dalika maka ini menunjukkan bahasa ini tidaklah mungkin ya, anuhita bihi ihatah basyariyah. Pandangan kita bisa meliputi Allah Wa yadullu dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala la tudrikul absar wa wa yudrikul ya, mata mata manusia, penglihatan-penglihatan manusia tidak bisa idrok terhadap zat Allah. Bahwa dan sedangkan Allah itu idrok terhadap mata-mata manusia. Fal abesar maka penglihatan manusia meskipun bisa melihat Allah tidak mungkin bisa idrok terhadap zat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla e, maka Allah Azza wa Jalla itu dilihat dengan mata kepala ru'yah hakikiyah dengan melihat yang hakiki. Akan tetapi la yudrak bihadir ru'yati. Namun Allah tidaklah idrak diidrak dengan penglihatan ini. di Allah Azza wa Jalla a'zam karena Allah terlalu agung dan mulia untuk bisa zatnya diliputi oleh pandangan manusia. Dan inilah yang menjadi pendapat salaf Ya Yarawna mereka berpandangan bahasa nikmat paling sempurna yang dirasakan oleh manusia adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku meminta kepadamu ya Allah lezatnya memandang wajahmu. Maka Nabi mengatakan lezatan nazar, nikmat dan lezatnya penglihatan. Karena lihadihin nadrah, penglihatan ini memiliki kenikmatan yang luar biasa yang tidak dirasakan kecuali orang yang merasakannya. Tidaklah didapatkan kecuali orang mendapatkannya dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan saya berharap kepada Allah agar Allah jadikan kita semua termasuk mereka. Inilah pengertian ru'ya yang disepakati oleh salaf. Maka siapa yang beranggapan bahasa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Sehingga yang dimaksud melihat Allah adalah sempurnanya yakin maka perkataannya adalah batil menyelisih dalil dan didustakan oleh realita. Karena yakin yang sempurna itu ada di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan apa itu ihsan. Ya, ihsan adalah kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika tidak demikian, yakinlah Allah melihatmu. E, wa ibadatuka lillah, maka ibadah anda kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ini sama dengan yakin yang sempurna maka klaim bahasanya teks-teks atau teks-teks dalil yang terdapat tentang melihat artinya yakin yang sempurna ya. di anal mutayakon yakinan kamilan karena sesuatu yang diyakini secara sempurna itu seperti bisa dilihat dengan mata kepala maka ini adalah klaim yang batil dan penyelewengan terhadap teks sabi ta'wilin ini tidak termasuk takwil ini adalah tahrib yang batil yang wajib ditolak dikembalikan kepada orang yang mengatakannya Allahul musta'an. Maka berkenaan dengan masalah melihat, ya, maka di sini ada ru'yah ya, di satu sisi, kemudian di sisi yang lain ada yang disebut dengan idrok Yang nama lainnya adalah ihatoh basyariyah, ya, ihatoh basyariyah. ya, ya, meliputi dengan pandangan Iya. Maka itu adalah dua hal yang berbeda. Ada dua bab, dua hal yang harus dibedakan. Ru'ya, melihat. Kemudian e, ini ada di satu kolom. Kolom yang kedua adalah idrok, Nama lainnya adalah ihatoh basoria, Meliputi dengan mata. Maka ketika orang e, lewat di Ya, lewat di depan Masjid Al Asri di halaman timur apa, di jalan timur Masjid Al Asri ya, dan dia lewat pertama kali ya, dan dia cuma lewat melintas ya, dan ketika itu dia noleh dan lihat oh ada masjid maka itu namanya ru'ya itu disebut dengan ru'ya dia akan hasilnya apa oh, ada masjid ini ya, di jalan sebelah sana ada masjid. masjidnya ya, segi empat memanjang ya, atau ya, kurang lebih cuma sekilas seperti itu. Ada pintu di ya, di sisi timur, ada pintu di sisi timur, ada masjid. Gitu saja. Ya. Ya, boleh jadi kemudian karena sekilas masjidnya dua lantai. Karena saya lihat ada ada tangga naik ada pintu di sisi timur dan ada tangga naik. Maka dia ada masjid dua lantai. Ada tangga, ada pintu di ada pintu di sisi timur. Ya. Namun orang tersebut tidak tahu apa ada berapa kamar mandi, ya, ada berapa kamar mandi di uh, masjid tersebut, kemudian ada berapa soft yang tersedia, ya, ada berapa kipas angin yang ada, ada berapa jendela, ada berapa pintu, dia tidak tahu. Ya, ketika orang itu masuk ke Masjid Al-Asri uh, dan jalan-jalan, oh, ya, apa, uh, tempat wudhu di sebelah sana, tempat wudhu putri sebelah sana, kamar mandi yang ada klosetnya cuma satu, oh yang ini Nda, terus e, pintunya ternyata ada tiga, sisi selatan, sisi utara, sisi timur, ya, dan seterusnya, itu namanya ihatoh. Itu namanya ihatoh. ihatah <clears throat> ya, ihatoh basoriyah. Ihatoh basoriyah. Yang sama dengan idrok. Ihatoh basoriyah itu sama dengan idrok. Ya. Ini ya, ihatah basariyah itu bukan hanya melihat, ya, bukan hanya oh ya, Kalau oh ya tadi cuma lewat. Ya, lewat pertama kali ya, di sini maka itu oh ya, Nun kalau dan dia berhenti jalan-jalan mengamati e, detail dan mengamatinya serius sampai ngitung jumlah jendela, nah, ya, ngitung jumlah kipas angin, dan seterusnya. Ya, jalan-jalannya lengkap, oh kamar takmirnya ada di mana saja, gudang sebelah mana. Nah itu namanya ihatoh basoria. Modalnya cuma basor, melihat. Ya, modalnya basor, namun dia ihatoh, dia meliputi. Masjid Al-Asri. Nama lainnya idrok. Ihatoh basoriyah ini nama lainnya idrok. Ya. Ya, maka idrak eh, dan atau ihatoh basariyah itu ru'yah plus. Itu ru'yah plus. Bukan hanya ru'yah saja, namun ru'yah yang plus. Itu idrak. Jadi apa hubungan idrak ihatoh basariyah dengan ru'yah? Hubungannya idrak ihatoh basariyah itu adalah ru'yah plus untuk ru'yah plus. Ru'yah itu tidak mengharuskan idrok. Ru'yah tidak mengharuskan idrok. Meskipun idrok itu mengharuskan ru'yah. Idrok itu mengharuskan ru'yah. Namun ru'yah tidak mengharuskan idrok. Dan yang Allah tetapkan untuk di uh, uh, dan Allah meniadakan idrok. Dan Allah menetapkan ru'ya Dan ini tidak bertentangan. Dan ini tidak bertentangan. Kalau Allah menetapkan ru'yah kemudian meniadakan ru'yah itu bertentangan. Di satu dalil menetapkan ru'yah, di dalil yang lain meniadakan ru'yah itu bertentangan. Kalau di satu dalil menetapkan ru'yah kemudian di, di dalil yang lain e, meniadakan idrok itu tidak bertentangan. Karena ru'yah dan idrok berbeda. Bahkan ya, meniadakan idrok itu berarti menetapkan Ya. Meniadakan idrok itu berarti menetapkan ru'ya. Karena kaidah dalam bahasa dan itu berlaku dalam bahasa Arab demikian juga bahasa yang lain. Jika ada negasi terhadap sesuatu eh, negasi terhadap sesuatu yang plus syai sesuatu dan plus itu dinegasikan, maka itu berarti menetapkan sesuatu. Itu kaedah di semua bahasa. Itu kaedah lugawiyah. Kaedah lugawiyah. Ada syai plus, sesuatu plus. Itu ditiadakan, maka sama dengan menetapkan sesuatu. Contohnya. Yeah e, contohnya, dia bukan anak jenius. Apa itu jenius? Pintar plus. Benar nggak? Ya, jenius itu pintar plus, ya kan? Pinternya plus. Ketika kita katakan, ya, ketika kita katakan dia bukan anak jenius, itu artinya apa? Dia anak bodoh? Ini nggak bisa berbahasa namanya. Saya tuh mau ngomong dia tuh bodoh, gitu kan? Namun bahasanya dia bukan anak yang jenius. Ya. Terus ternyata maksudnya maksud saya itu dia itu bodoh sekali, gitu. Ya. itu namanya nggak bisa ngomong. Ya. itu kembali ke TK saja. Itu balik lagi ke TK itu nggak bisa ngomong itu. ketika saya katakan, ketika saya katakan dia bukan anak yang jenius, artinya apa? Dia anak yang pinter. Kenapa? Di sini negasi terhadap syai' plus. Syai' plus. Negasi terhadap sesuatu plus yang lain. Itu ketika itu terjadi negasi, maka itu sama dengan menetapkan sesuatu. Hmm. Dia bukanlah gadis yang cantik sekali. Itu artinya apa? Jelek-jelei. <laughs> Masalah itu. nggak bisa ngomong. Ketika saya katakan dia bukan gadis yang cantik sekali, artinya apa? Dia cantik. Nah, itu baru bisa berbahasa. <laughs> Baru bisa berbahasa. Cuma dia tidak cantik sekali. Cuma tidak cantik sekali, tapi dia tuh cantik. Itu. Dia bukanlah anak yang rajin sekali. Itu artinya pemalas? Bukan. Dia bukanlah anak yang rajin sekali. Artinya apa? Rajin. Itu kaidah semua bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia. E, demikian kaidahnya sama. Negasi terhadap sesuatu plus ya, sesuatu dan plus itu sama saja menetapkan sesuatu. Sama dengan menetapkan sesuatu. <clears throat> Maka Ketika Allah menigas, e, meniadakan idrak di surat Al-An'am, maka itu, maka ayat ini Al-An'am 103 dalil ru'yatullah. Itu dalil ru'yah. Kenapa? Karena yang ditiadakan idrak. Yang ditiadakan idrak. Kalau meniadakan idrak berarti menetapkan ru'yah. Kenapa? Karena idrok itu pengertiannya ru'yah ma'aziyadah. Ru'yah ma'aziyadah sama dengan idrok. Negasi terhadap idrok berarti isbat terhadap ru'yah. Ya. Maka ini di sini dijumpai cacat logikanya Mu'tazilah. Ya. Ketika mereka membaca Al-An'am 103, mereka mengatakan ini dalil bahasanya manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Al-Sunnah mengatakan ini dalil Allah ter, uh, bisa dilihat di akhirat. Dan itu ahlu sunnah. Eh, dan jelinya sunnah. Hmm. Maka ya, Mu'tazilah mengatakan uh, Al-An'am 103 dalil kalau Allah tidak bisa dilihat di akhirat. sunnah mengatakan itu dalil, Mas. Itu dalil. Kalau berarti Allah itu bisa dilihat di akhirat. Kenapa? Karena negasinya negasi terhadap idrak. Bukan terhadap ru'yah. Dan idrok itu ru'yah maaziyada Kalau ru'yah maaziyada itu mendapatkan negasi, maka itu menunjukkan ya, isbatu ru'yah. Ya, maka uh, keyakinan ahlu sunnah tentang ru'yatullah, Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Allah akan buat mata kepala manusia mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun catatan penting, catatan besar dalam masalah ini, namun ahlu sunnah meyakini bahasanya ru'yatullah tersebut bukanlah idrak. Ru'yah tersebut bukan ihatoh basoriyah. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa Idrak terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa ihatoh basoriyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang yang bisa ihatoh ilmiah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi terdapat ayat wala yuhituna bi ilma. Ilmu manusia tidak ihatoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disampaikan bahasanya uh, bahasanya ihatah ilmiah ausa min ihatah basoriyah. Dan dua-duanya tidak ada. Dan dua-duanya tidak ada. Tidak ada satupun makhluk yang ilmunya, pengetahuannya tentang zat Allah sampai ihatah. Sebagaimana tidak ada satupun makhluk yang basornya bisa ihatah terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi yang bisa cuma sekedar ru'yatullah. Nah, kemudian selanjutnya, apakah jin memiliki pengaruh kepada manusia? Wa matarikul wiqayah minhum dan bagaimanakah jalan supaya terjaga dari gangguan jin? Tidaklah diragukan bahasanya jin punya pengaruh kepada manusia dalam bentuk mengganggu yang gangguan tersebut bisa sampai derajat membunuh. Dan boleh jadi jin itu mengganggu manusia dalam bentuk melempari batu. Ya, boleh jadi tiba-tiba ada batu melayang. Ah, kok nggak ada yang lempar? Ah, itu boleh jadi dilempari jin iseng. Boleh jadi juga dalam bentuk al insan menakut-nakuti seseorang. Ila ghair dalika dan yang lainnya, hal-hal yang lainnya alati thabatat bi sunnah yang terdapat dalam hadis. Wadalla alihal waqi' dan ditunjukkan oleh realita. Maka eh, terdapat sahabat terdapat riwayat yang valid Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan salah satu sahabat untuk pergi menemui istrinya di satu peperangan yang saya sangka dia adalah perang Khandaq, iya. Memang betul itu perang Khandaq, perang Ahzab. Dan dia anak muda yang baru saja nikah. Tatkala dia sampai ke rumahnya, tiba-tiba istrinya ada di depan pintu. Maka dia mengingkar istrinya. Kenapa e, keluar rumah? Padahal tadi sudah dipesannya tidak keluar rumah. Maka istrinya kemudian beralasan, silahkan masuk. Fatakhola maka uh, pemuda tersebut masuk, ternyata ada ular melingkar di atas tempat tidur. Wakana dan adalah bersama anak muda ini tombak Ya. Maka kemudian dia uh, dia tusuk uh, ular tersebut dengan tombaknya sehingga ular tadi mati. Namun wafil hal dan pada saat yang sama yaitu di waktu yang di mana di waktu itu si ular itu mati, mati juga anak muda itu. Faliyudro dan tidak diketahui manakah yang lebih dulu matinya, ular ataukah anak muda tadi. Tatkala sampai berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi melarang untuk membunuh e, jin yang ada di dalam rumah. E, kecuali jin yang abtar wadu nutf, e, tuf, e, tuftaini. E, e, kecuali ular, yang ular itu ular abtar, ular yang kecil kayak sepotong, abtar mana asalnya terpotong karena dia bentuknya kecil, pendek. E, kemudian tuh Tufta ini ada kemudian ular yang punya dua titik di kepalanya. Wahada maka ini adalah dalil bahasanya jin boleh jadi taduna alal, in, alal insi. Mendolimi manusia. Dan bahasanya mereka bisa menyakiti manusia. Makanya terdapat dalam hadis kama anal waqi syahidun bidalik. Sebagaimana realita pun menunjukkan demikian terdapat berita yang demikian mutawatir wa istafadat dan masyhur bahasanya Annal insana qad ya'ti ila khorbah. Ada seorang yang mendatangi eh, daerah puing-puing, tempat yang puing-puing, e, fayurma bilih jarah. Lalu dia tiba-tiba mendapatkan lemparan batu. Dan dia tidak melihat seorang pun manusia di eh, puing-puing tersebut. Ya, dan terkadang seorang itu mendengar suara-suara. Waqat mau hafifan kahafifil asjar. Boleh jadi dia mendengar e, gesekan ya, ranting, suara ranting sebagaimana suara ranting pohon. Pema asbahadalika dan semacam itu. Padahal di situ tidak ada pohon. Tidak ada pohon, bersih tidak ada pohon, namun ada suara ya, gesekan ranting-ranting pohon. Ya, yang itu semua mima yastauhis membuat rasa takut. Ya, membuat rasa takut wa yata'adabi dan orang terganggu karenanya. Demikian juga Qad al-jinniyu boleh jadi jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kenapa jin itu merasuk ke tubuh manusia? Ima bi iskin. Boleh jadi karena jin itu jatuh cinta dengan si manusia. Ini kok ganteng sekali. Nah, dan dia jin perempuan. Ya, maka jin perempuan itu kasmaran dengan anak muda ini. dia ini jomblo, ganteng. Wah, terus terus dirasuki. Nah, boleh jadi ya karena cinta, karena kasmaran biiskin. Aulikosdil ida atau boleh jadi likosdil ida. Cuma ingin ganggu saja, iseng saja. Aulisa sababin akhar minal asbab atau karena sebab-sebab yang lain. Ya. Yusiru ilahada isyarat tentang hal ini yaitu e, jin bisa masuk ke dalam raga manusia diisyaratkan oleh Allah dalam firman yang disurat surat Al-Baqarah. Orang-orang yang makan riba tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali sebagaimana bangkitnya orang yang e, sempoyongan ya takhabatu syaitan minal mas yang kerasukan setan minal mas karena gila. Wa fi dan dalam uh, dalam jenis gangguan ini qad yatahaddatsul jinni boleh jadi si jin itu bisa ngomong min batinil insi dari batin seorang manusia. Dia pakai suara orang tersebut. pada dia yang ngomong. Ya tahadatsul jinni min batinil insi nafsahu. Dia bisa ngomong dengan dirinya sendiri. Wa yukhatibu demikian juga dia bisa berdialog dengan orang yang membacakan ayat-ayat Quran kepadanya. Dan boleh jadi Al-Qari Korek di sini artinya peru'yah. Mengambil janji kepada untuk tidak kembali seperti itu. Ila ghaidhalika minal umur kathirah. Dan hal-hal yang lain yang banyak. Yang istafadat bi al-akhbar. Yang berita tentang hal ini adalah istafadat mashur. Dan tersebar di tengah-tengah manusia. Wa ala hada berdasarkan ini maka al-wiqayah pelindungan yang melindungi dari gangguan dari kejahatan jin adalah seorang itu membaca maja'at bi as apa yang diajarkan dalam hadis mimma yatahasanu bihi minhum berupa bacaan-bacaan yang membentengi minhum dari jin semisal ayat kursi maka ayat kursi jika dibaca oleh seseorang di malam hari maka terus menerus alih padanya minallahi dari Allah hafidun penjaga dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi tiga tiba wallahul hafid dan Allah yang menjaga ya, maka Eh, jin itu bisa mengganggu manusia ya, bahkan sampai derajat membunuhnya sebagaimana dalam hadis di atas. Kemudian sejak peristiwa tadi di atas ya, ketika ya, anak muda ini kemudian gulat dan perang dengan uh, dengan ular yang ada di rumahnya dan itu adalah jin. Ya, kemudian akhirnya dua-duanya mati di waktu yang berbarengan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang untuk membunuh ular yang dijumpai di di dalam rumah ya, dan dibiarkan sampai tiga hari e, setelah kemudian tiga hari tersebut dia tidak keluar baru, baru boleh dibunuh dan ditindak ya, namun selama rentang waktu tiga hari dia dipersilahkan untuk keluar dengan sendirinya diminta baik-baik untuk keluar dengan sendirinya E, namun yang benar aturan e, ular rumah itu dibiarkan sampai tiga hari ini berlaku khusus untuk buyutul Madinah, rumah-rumah di kota Madinah dan tidak berlaku di tempat-tempat yang lain. Tempat yang lain ngungsi tiga hari, <laughs> ngekos dari kos tiga hari, wah padahal rumahnya dekat sawah jadi bolak-balik sering ada ular. <laughs> ya itu Eh, kemudian toleransi tiga hari itu berlaku untuk buyutul Madinah ala raji. Rumah-rumah di kota Madinah menurut pendapat yang paling kuat. Ya, dan bentuk gangguan yang lain adalah merasuki uh, badan se seorang manusia. Boleh jadi karena cinta jatuh cinta dengan orangnya atau karena iseng ingin mengganggunya dan yang lain. Dan adanya kerasukan jin itu satu hal yang diyakini oleh ahlu sunnah. Ya, lain hanya dengan Mu'tazilah yang mengingkari hal ini. Kemudian apakah jin mengetahui hal yang gaib? Jawabannya jin tidak mengetahui hal yang gaib. Karena tidak ada yang mengetahui, ya, tidak ada tahu hal yang gaib yaitu masa depan, satupun makhluk di langit ataupun di bumi. Hanyalah Allah yang tahu. Maka dan bacalah firman Allah Ta'ala, falamma qadayna alaihil mauta, tatkala kami tetapkan alaihi atas Sulaiman al-mauta kematian. Madallahum tidak ada yang memberitahukan kepada jin ala mautihi matinya Sulaiman. Ila dabatul ardi kecuali binatang bumi yaitu rayap. Takulu min sa'atah yang memakan tongkatnya Sulaiman. Falam makhara tatkala ya, tersungkurlah badan Sulaiman, taulah jin. Seandainya mereka mengetahui hal yang gaib, mereka tidak akan berada di Eh, tidak tidak uh, eh, mereka lebih itu tidaklah berada di waktu yang lama, berada dalam siksaan yang menghinakan. Ya, maka jin itu tidak bisa membedakan. Ya, jin itu tidak bisa membedakan Sulaiman hidup sama Sulaiman mati. Karena Sulaiman meninggal dunia dalam keadaan dia duduk di singgasananya bertopang dengan ya, dengan tongkat. Ya, bertopang dengan tongkat. Tangannya megangi tongkat. Ketika itu Allah wafatkan Sulaiman. Nah, jin itu tetap kerja sebagaimana perintah Sulaiman. Ada yang nyelam, ada yang bikin apa dan seterusnya. Dan dia mereka tidak curiga Sulaiman kok di situ terus gitu. Itu jinnya nyantai-nyantai saja gitu. Masih mereka masih petel, masih sungguh-sungguh kerja gitu. Masih eh, kerja dengan semangat. Sulaiman itu berhari-hari di situ nggak makan, nggak ini ya, ya, dan seterusnya itu tidak ya, tidak dirasakan aneh oleh para jin-jin ini. Mereka enggak, mereka ngertinya Sulaiman masih masih hidup. Padahal semua duduk di situ terus. Ini ini ini wajah orang yang hidup atau orang mati, ini pandangan orang yang hidup atau mati, jin tidak bisa membedakan. Maka mereka tetap bersusah payah dengan kerjaan-kerjaan dibebankan oleh Sulaiman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kepada mereka. Ya. Maka jin itu level kebodohannya sampai derajat semacam itu. Ya. Itu level kebodohannya sampai sederajat semacam itu kan. Pakai mikir sedikit ini kok Sulaiman seharian di situ saja kan sudah sudah cukup itu. Ya. Manusia tidak sebodoh jin seperti inilah. Ya. Ya. Tidak uh, eh, sebodoh jin semacam ini. Ya, tentu sudah curiga ini kok seharian di situ saja ya, atau bahkan setengah hari di situ saja sudah curiga. Dan izin nggak curiga. Mereka berbulan-bulan semangat kerja sebagaimana uh, tugas yang dibebankan oleh Sulaiman tanpa curiga kalau Sulaiman itu ada masalah. Barulah mereka tahu kalau Sulaiman telah meninggal dunia ketika rayap itu memakan tongkatnya Sulaiman. Akhirnya setelah rakyat itu makan tokatnya Sulaiman, jatuhlah Sulaiman tersungkur. Baru kemudian jin pada sadar, wah ternyata Sulaiman sudah lama mati. Di, di riwayat Israeliat ya dikatakan itu enam bulan. Enam bulan, eh, enam bulan setelah ya, Sulaiman meninggal dunia, jinnya baru baru sadar dan ngerti kalau ini kemarin terlalu semangat kerja, padahal yang ngawasi sudah tidak ada. Eh, yang awas dah tidak ada. Ya, bayangkan kebodohan jin itu levelnya seperti itu. Ya, ini lebih bodoh daripada manusia yang paling bodoh. Ya, itu lebih bodoh daripada manusia yang paling bodoh. Maka lebih bodoh lagi manusia yang nyembah jin. Ya, itu lebih bodoh lagi. Gitu. levelnya jin itu saja seperti itu. Di bawah levelnya manusia yang paling bodoh. Lah kok masih ada manusia yang nyembah jin? Nah, itu bodohnya tidak ketulungan itu. Nah, bodohnya ya, ya, itu luar biasa sekali. Wamani tidak ada siapa yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib itu masa depan maka dia kafir. Dan siapa yang percaya dengan orang yang mengaku-ngaku mengetahui masa depan maka dia juga kafir. Mengingat firman Allah Ta'ala karena dia mendustakan sejumlah ayat tentang hal ini. Umumkanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ada yang mengetahui satupun makhluk di langit dan di bumi, tidak ada satupun yang mengetahui al-ghaibah masa depan. Illallah, hanyalah Allah yang mengetahui masa depan. Maka tidak ada satupun, uh, eh, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi, kecuali Allah semata. Dan mereka-mereka yang mengaku-ngaku kalau mereka mengetahui masa depan, hal-hal yang gaib film mustaqbal di masa depan, semua ini adalah bentuk perdukunan. Dan terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya kepadanya maka tidaklah diterima untuknya sholat 40 hari. Fa'in uh, e, fa'in sodako jika dia percaya ramalan masa depan si, si peramal maka ini kafir. Li'anau idah sodako ilmil ghaib karena siapa yang percaya ya, mempercayai ramalan masa depan Ya, dari seseorang, dari satu makhluk, maka dia mendustakan firman Allah Ta'ala yang ada di sini. Di surat An-Naml ayat ke-65 dan ayat-ayat yang lain yang sejenis dan semisal. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Bagaimanakah cara supaya pikiran kita selalu pada bacaan sholat? Ya, tentu mengerti apa yang kita baca, kemudian berjihad untuk berusaha selalu hanya memikirkan bacaan yang sedang dibaca atau sedang kita dengarkan. Maka untuk untuk kemudian khusyuk menyimak dan memperhatikan bacaan yang dibaca atau yang didengar saat sholat ini membutuhkan jihad. Apakah yang harus dilakukan makmum pada saat sholat bersama imam membaca al-fatihah atau dia menyimak bacaan imam? Ya. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. pendapat oleh Imam Syafi'i dan itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Bas, itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu adalah e, makmum tetap punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Apa hukum salat makmum perempuan yang berada di lantai dua yang posisinya sejajar dengan imam di lantai satu? Kalau masih sejajar maka sholatnya masih sah. Namun kalau lebih depan dari imam ya, maka sholatnya tidak sah. Apa hukum sholat makmum perempuan yang berada di lantai dua yang posisinya lebih depan daripada imam di lantai pertama? Sholatnya tidak sah. Makmum harus berada di belakangnya imam. Apakah dalil kita tidak boleh membunuh ular di dalam rumah berlaku untuk semua jenis ular atau ular tertentu saja? Tadi telah saya sampaikan. Itu berlaku untuk ular rumah yang ada di rumah-rumah kota Madinah. Khusus kota Madinah dan tidak berlaku untuk kota Jogja atau yang lain. Menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Sejak awal sholat sudah niat baca surat selain Al-Ikhlas dan al kawthar Tapi setelah Al-Fatihah, tetap saja otomatis yang keluar Al-Ikhlas dan uh, eh, Al-Kautsar. Bolehkah setelah terbaca beberapa ayat kita batalkan dan pindah ke surat lain? Selesaikan surat tersebut kemudian ditambah bisa ditambah dengan surat yang lain. Tidak harus dibatalkan. Selesaikan kemudian ya, habis uh, Al-Ikhlas habis itu setelah itu membaca surat An-Naba ini kan. nanti kan, makmumnya kan tercengang. Wah, kirain mau uh, rukuk ternyata setelah Al-Ikhlas malah An-Naba. Ada orang yang bernadar meninggalkan maksiat. Apakah nadarnya sah? Nadarnya sah. Haruskah dia membayar kafarah jika dia melanggar? Iya. Wajib bayar kafarah. Wajib bertobat dan wajib bayar kafarah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kenapa iblis menekankan masalah bersyukur, bukan yang lainnya? Ya, karena bersyukurlah bersyukur itulah motivasi orang beribadah kepada Allah. Motivasi yang benar orang beribadah kepada Allah karena bersyukur. Terima kasih dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat mata yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat umur yang Allah berikan dan seterusnya. Maka yang dimaksud dengan orang yang bersyukur tersebut adalah orang yang ya, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak membayar zakat selama beberapa tahun kemudian jatuh sakit tetap wajib melunasinya, iya tetap wajib melunasinya. Jika dia punya harta yang kena wajib zakat, maka selama belum terbayar, maka itu masih terhutang. Berkenaan dengan kafarah karena jimat di siang hari bulan Ramadan, apakah itu juga berlaku untuk pezina? Iya berlaku. Ya, bahkan itu bukan hanya berlaku untuk pezina, pelaku homo yang kemudian melakukan tindakan homo, maka dia membatalkan uh, puasanya dengan perbuatan tersebut. Ya, dan ini dosa besar dan ditambah ada kafarah. Dia wajib tobat dari homonya, tobat dari membatalkan uh, puasa Ramadannya dan terdapat kewajiban kafarah. Apa kriteria merapatkan sab harus saling bertemu dua mata kaki. Ya, rapatnya sab pundak bertemu dengan pundak. Ya, adapun uh, mata kaki yang penting tidak de, terlalu berjauhan. Karena karena hadis tentang uh, bertemu mata kaki dengan mata kaki yang lain sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dikutip oleh Syekh Abu Zaid di kitabnya La Jadi Dafi Ahkamis Salah itu artinya adalah ungkapan hiperbol untuk menunjukkan ya, rapatnya sop yang ada. Bukan sebuah keharusan seperti itu. Tadi pagi saya eh, merasa memuntah, kemudian sekamar mandi dan ternyata muntah. Lalu di perut seperti masih ada yang mau keluar. Jadi saya batuk sengaja, kemudian setelah itu saya muntah lagi. Apakah puasa saya batal? Ya, wallahu a'lam tidak batal. Kalau kemudian dia logok-logokkan supaya uh, supaya muntah maka itu batal. Tapi kalau kemudian pengen batuk, kemudian dibatukkan, kemudian muntah, maka insya Allah tidak batal. Dan seandainya batal, maka tentu ada kewajiban imsak. Dalam kisah Ibrahim menghancurkan berhala padahal e, Ibrahim bukan penguasa atau memiliki otoritas. Bisakah ini jadikan referensi cara berbuat dan bersikap di saat ini? Ya, jawabannya itu syar'uman kebelana. Dan kaidah dalam masalah syar'uman kebelana, syariat umat terdahulu, menurut pendapat yang paling kuat dia bisa jadi syariat kita selama dalam syariat kita tidak terdapat dalil yang menyelisihinya. Dan di, eh, di syariat kita terdapat dalil eh, pertimbangan masalah dan mafsadah. Dan dari dalil tersebut mengharuskan bahasanya hal-hal yang eh, hal-hal yang semacam ini. Yeah perlu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas supaya tidak nanti akan terjadi balas berbalas. Dan jika terjadi balas berbalas, maka terjadi kekacauan. Hilangnya rasa aman dan seterusnya. Dan ini mafsadah yang lebih besar daripada masalah yang ingin diwujudkan. Apakah di pertemuan ke-20 nanti ada sesi tanya jawab? Insya Allah nanti di hari terakhir ada sesi tanya jawab. Penghasilan saya tidak tetap, jarang kurang, akan tetapi saya pernah diberi zakat fitri. E, bingung ditolak ataukah tidak? Bagaimanakah sebaiknya? Jika kemudian kita merasa kebutuhan pokok sudah terpenuhi, berarti kita e, bukanlah orang yang berhak untuk menerima zakat fitri. Ya, maka jika memang demikian, maka sikap yang benar adalah menolak pemberian zakat tersebut. Sampaikan bahasanya ya, menurut pengetahuan ya, keadaan saya, saya bukanlah orang yang berhak untuk menerimanya. Bagaimana keaturan bersiwak yang baik pada saat berpuasa? Mengingat cepatnya bau mulut itu kembali. Iya bau mulut itu akan cepat kembali karena bau mulut itu bukan dari mulut namun dari lambung yang kosong. Sehingga ya, eh, sehingga sehingga bersiwa itu tidak memiliki fungsi menghilangkan bau mulut yang eh, tidak sedap karena puasa disebabkan lambung yang kosong. Jadi maksud dari eh, maksud dari bersiwak ya sekedar bersiwak untuk mengamalkan untuk melakukan amal soleh berupa bersiwak Adapun maksud untuk menghilangkan bau mulut maka itu tidak akan tercapai. Bolehkah memberikan zakat eh, zakat fitri kepada orang tua kandung? Tidak boleh. Anak wajib menafkahi orang tuanya. Anak yang mampu wajib menafkahi orang tuanya. Sehingga orang tua ini jadi berkecukupan karena dinafkahi oleh anak. Sehingga dia tidak menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitri. Oleh karena itu zakat fitri anak diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada orang tua. Yang ini berdampak gugurnya kewajiban anak untuk menafkahi. Dan pemberian zakat kepada orang tua yang berdampak gugurnya kewajiban anak untuk menafkahi hukumnya haram boleh memberikan zakat pada orang tua dengan catatan tidak berdampak gugurnya kewajiban menafkahi. karena itu dicontohkan dengan manakala untuk manakala status orang tua itu gharim. Ya, terlilit utang yang tidak bisa bayar utangnya dan utangnya dalam adalah utang yang mubah. Maka zakat anak boleh untuk bayar utang orang tua. Ya, tapi manakala zakat anak kepada orang tua itu menghilangkan gugurnya kewajiban nafkah anak kepada orang tua, maka hukumnya haram. Saya sering mengalami cemas yang sebabnya sebenarnya tidak penting. Saya mengira ada jin mengganggu, ketika saya merukyah sendiri tidak ada efeknya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin ini karena faktor psikologis. Maka bisa konsultasi dengan uh, ahlinya dalam masalah ini. Maka eh, apa-apa uh, tidak mesti karena ulahnya jin ya. Jadi jin itu kemudian jadi kambing hitam segala permasalahan emosional. Oh karena jin. Oh ini mudah deg-degan, oh karena jin. Oh ini mudah ini karena jin tidak mesti. Nabi Sulaiman minta tolong kepada jin. Tidak benar. Nabi Sulaiman tidak minta tolong kepada jin. Nabi Sulaiman maksa jin. Ya. Nabi Sulaiman maksa jin. Siapa yang disuruh oleh Sulaiman tidak mau akan dia siksa. Akan dia uh, hukum. Akan dihukum oleh Sulaiman. Maka Sulaiman itu tidak minta tolong sama jin, namun dia nyuruh jin. Dan jin yang ngeyel, nah itu dihukum oleh Sulaiman. Yang tidak nurut perintahnya akan dihukum oleh Sulaiman. Dengan dalil ini bolehkah kita minta tolong kepada jin? Ya enggak. Ini, ini, bisa, ini dalil yang enggak nyambung. Ini, itu dalil ya, boleh memaksa jin. Nah, gitu kan? Ya, nyuruh jin yang jika ya, jika jinnya tidak mau, ya, jika jinnya tidak mau kemudian dihukum. Nah kalau bisa seperti Sulaiman seperti itu, nah silahkan. Ya, namun itu adalah satu uh, ini adalah satu kekuasaan yang ya, diminta oleh Sulaiman dan Sulaiman meminta pada Allah agar tidak diberikan kepada siapapun selain setelah Sulaiman. Ya, maka Nabi Sulaiman berdoa minta pada Allah, ya Allah berikan kepadaku kekuasaan layam bagi li ahadin min ba'di. Yang itu tidak sepatutnya untuk satupun orang setelahku. Oleh karena itu Nabi pun ya, tidak ingin melanggar hal ini. Doanya Sulaiman. Ketika Nabi itu bisa nangkep iblis dan mencekiknya, maka Nabi uh, ketika itu punya pikiran, ini mau saya tangkap, kemudian nanti saya ikat di salah satu tiang masjid untuk bisa untuk ya, untuk jadi mainan bocah-bocah Madinah. Nah, hiburan eh, bocah-bocah kecil kota Madinah. Itu maksud Nabi. Hmm, itu maksud Nabi ketika beliau uh, pernah nangkap iblis. Itu rencananya, wah ini asik ini ini saya <laughs> ini saya tangkap, entah ikat di tiang masjid. Ah nanti untuk hiburan anak-anak ini, Untuk mainan, untuk kemudian ditusuk-tusuk apa di ini ini. Nah setelah itu Nabi ingat doanya Sulaiman. Setelah itu Nabi ingat doanya Sulaiman kemudian tidak jadi. Benarkah jin e, bisa mengalir di darah kita dan buat membuat kita sering berbuat maksiat dan malas berbuat taat? Iya, Nabi mengatakan dalam hadis, ya, inna ya yajri fi bani adam majrodam. Sebenarnya setan itu berjalan di badan manusia di pembuluh darahnya. Eh, dalam transaksi salam pada awal akad sudah disebutkan kapan barang akan diserahkan. Namun karena satu hal penyerahan tertunda. Bagaimanakah hukum tentang hal ini? Kembali kepada si pemesan. Dia mau bersabar ataukah tidak? Jika dia mau bersabar, mundur jadi tanggal sekian, ya tidak masalah. Jika tidak, maka dia bisa minta pulang, dia bisa membatalkan transaksinya, sehingga dia bisa minta pulang uang itu utuh. Ya, tentang syafaat, apakah pemberi syafaat itu diberi kebebasan untuk memilih siapa yang mau diberi syafaat? Ya, yang jelas ya, tidak akan ada orang yang mendapatkan syafaat kecuali orang yang Allah ridai ucapannya dan perbuatannya. yaitu orang yang bertauhid. Maka jika dia bukan orang yang bertauhid, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat e, bagi orang tersebut. Karena Allah hanya akan berikan akan akan memberikan hak untuk diberi syafaat untuk orang-orang yang Allah ridai ucapannya dan perbuatannya. Apa perbedaan antara rizki yang tayyib untuk orang yang beriman dan rizki taib untuk para rasul yang diperintahkan. E, jawabannya sama saja. Itu rasul diperintahkan sebagaimana Nabi katakan, rasul diperintah sebagaimanakah orang beriman diperintah. Orang beriman diperintah sebagaimana perintah yang diberikan kepada rasul yaitu makanlah makanan yang taib. Bolehkah berniat ke mulail untuk menjaga hafalan? Uh, itu salah satu manfaat kiamulail. manakala kiamulail itu dipakai untuk murojaah maka manfaatnya demikian. Maka jika itu diniatkan untuk mendapatkan manfaat tersebut sebagai salah satu niat, maka tidak mengapa. Apakah puasa sawal boleh digabung dengan puasa tiga hari setiap bulannya? Boleh saja. Boleh saja niatnya digabung. Apakah salat id di masjid itu sah? Hukumnya sah. Ya, salat id di masjid Manakala ada kemudian lapangan paling banter hukumnya makruh. Hukumnya makruh bukan haram sehingga sholatnya masih sah. Apa ilahnya larangan membunuh e, membunuh jin setelah tiga hari yang berlaku di Madinah? Karena dia pengganggu, dia orang yang zalim, dia makhluk yang zalim. Maka dan berdasarkan hadis maka ini kezaliman dari jin yang menyebabkan halalnya untuk halal untuk membunuhnya. Apakah guru madrasah termasuk kategori visabilillah? Bukan. Ya, visabilillah makna dasarnya adalah jihad dalam bentuk perang. Jihad dalam bentuk perang baik untuk mujahidnya ataukah untuk uh, untuk senjatanya dan sebagainya. Dan kemudian kemarin kita baca di fatwa Sayyid Nuthimin di bab zakat, eh, beliau mengatakan termasuk dalam hal ini adalah penuntut ilmu yang ya, penuntut ilmu syar'i yang fokus untuk menuntut ilmu sehingga tidak memungkinkan baginya untuk kerja dan dia tidak punya penghasilan. Ya, maka uh, orang ini termasuk dalam visabilillah atau bahkan dia termasuk orang yang miskin. Dan dia miskinnya adalah miskin yang beralasan karena dia tidak, dia fokus di situ, habis waktunya di situ, sehingga tidak berkesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan makna visabilillah kalau mau dilebarkan paling banter adalah untuk kegiatan dakwah. Maka untuk mendukung program-program dakwah, maka wallahu a'lam bisa. Ya, zakat diberikan untuk itu, untuk ya, keperluan dakwah boleh jadi dakwah tersebut dakwah website, dakwah ya, untuk kemudian ya, setelahnya e, kepentingan-kepentingan dakwah, media-media dakwah untuk mendukung media-media dakwah, maka bisa disalurkan ke sana, insya Allah Taala. Bolehkah mobil dibeli sementara mobil tersebut belum lunas dari kredit sebelumnya? Boleh. Karena mobil tersebut telah menjadi milik si pemilik. Ya. Dalam aturan Islam, hak kepemilikan itu berpindah dengan kontrak, dengan akad. Akad itu apa? Kontrak. Telah terjadi kontrak, telah terjadi akad, maka hak kepemilikan telah pindah secara sempurna. Itu aturan Islam dalam jual beli. Tidak disyaratkan kontrak plus lunasnya pembayaran. Tidak. Oleh karena itu menjual barang kreditan hukumnya boleh. Menjual barang kreditan hukumnya boleh karena itu menjual sesuatu yang 100% jadi miliknya. Namun ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban bayar kepada orang yang pertama. Cara menjamak sholat apabila tidak safar. Apakah boleh menjamak saat kondisi masih mukim baru mau berangkat safar? Iya boleh. Ketika orang mau naik kereta, naik keretanya jam 2. Ya misalnya. Maka dia sholat duhur dua rakaat, kemudian dia sholat asar, eh, sholat duhur empat rakaat, kemudian asar empat rakaat, kemudian pergi ke stasiun, kemudian jam dua siang berangkat naik kereta. Bagaimana hukumnya ketika sholat berjamaah? Ketika makmum mengira masuk sholat taraweh, ya, niatnya taraweh ter ter ternyata imamnya sholat witir. Kemudian makmum buah niat di tengah-tengah sholat ketika menyadarinya. Ya. Kalau dia niatnya kemudian niat ikut imam, niatnya sholat uh, taraweh dengan paketnya, ya sudah tinggal dia ikuti imam, maka cukup. Adapun jika dia adalah orang yang datang telat, Ya, jika dia orang yang datang terlambat, dia kira ini baru mulai, ternyata itu sudah witir, ya, maka witirnya tiga rakaat, maka eh, dia bisa eh, nambah satu rakaat lagi sehingga tetap sehingga jadi empat. Setelah itu dia setelah imam selesai witir, kemudian dia bisa lanjutkan sholat jumlah rakaat yang ingin dia kerjakan. Maka dia tidak perlu mengubah jadi niat witir untuk kasus masbuk. Tapi kalau ini udah ikut sejak awal, ya maka ya niat sekedar niat ikut imam, niat mengerjakan sholat yang ada saat ini, insya Allah sudah mencukupi. apa batasan eh, maksimal toilet masjid masih berada dalam lingkungan masjid. Sehingga tidak dinyatakan keluar dari iktikaf saat sedang eh, saat akan mandi pagi dan sore di masjid tersebut. Ya, maka ini berkenaan dengan halaman masjid, apakah itu termasuk masjid? Ya, halaman masjid, apakah itu masuk masjid ataukah tidak? Ya, dan kalau kita mengacu pada fatwa Lajnah Daimah, maka jika tolak ukurnya adalah masjid tersebut punya pagar ataukah tidak. Kalau masjid tersebut punya pagar, maka halaman masjid adalah masjid. Sehingga orang yang berada di halaman masjid, maka dia masih di masjid. Ketika dia keluar ke halaman, kemudian di situ di halaman tersebut ada toilet, maka berarti dia posisinya masih di masjid. Ya, namun jika masjid tersebut tidak punya pagar, maka keluar dari bangunan masjid, keluar dari masjid. Ya, keluar dari masjid. Jika kemudian ketika dia mau ke toilet, dia perlu keluar dari masjid, ya batalah itikafnya. Seorang non-muslim masuk masjid, lalu mendengarkan pengajian. Lalu dia turut pula ikut sholat maghrib karena ingin coba-coba. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim jika mengetahuinya? Ya, kita sampaikan bahasanya uh, kalau memang tahu kalau untuk mendengarkan ceramah tidak masalah. Tapi kalau untuk sholat kita sampaikan bahasanya ya sahadat dulu baru sholat biar sholatnya manfaat. Ya. Biar sholatnya manfaat. Kalau belum sahadat sholatnya tidak manfaat. Bunga bank yang merupakan riba, jika jumlahnya banyak, bolehkah uang tersebut digunakan untuk membantu kerabat yang membutuhkan? Ya, bunga bank kemudian diberikan kepada fakir dan miskin. Maka yang terbaik adalah digunakan untuk kepentingan sosial yang bersifat umum. Namun seandainya diberikan kepada fakir dan miskin, wallahu a'lam hukumnya boleh. Ya, eh, dalam sholat kita belum selesai baca tasawuf akhir, imam sudah salam maka kita menyelesaikan bacaan kita kalau segera mengikuti gerakan imam. Jika tinggal kurang sedikit, maka agak telat, tidak mengapa. Apakah berjanji kepada Allah untuk meninggalkan maksiat sama dengan bernadar meninggalkan maksiat? Yang jelas, semacam ini sebenarnya tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala katakan taatun ma'rufah. Ya, ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang sudah dikenal, yaitu orang melakukan ketaatan tanpa janji-janji seperti itu, tanpa nadar dan tanpa janji-janji. Maka uh, berjanji untuk tidak uh, uh, eh, saya eh, akan demikian dan demikian ya, itu bukan satu hal yang dianjurkan. Karena ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan biasa, ketaatan tanpa E, janji tanpa mewajibkan dirinya sendiri untuk ini dan itu. Ya, e, bagaimana dengan orang yang mengaku indigo? Dia adalah orang yang tidak normal. Orang indigo itu bukan orang yang spesial, namun orang yang abnormal. Dia orang yang sakit. Ya, maka wajib difahamkan dan disadarkan Anda sakit. Anda wajib berubah dengan cara ru'yah syar'iyah untuk menghilangkan jin yang nempel di di situ. Ketika di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, baca doa masuk masjidnya ketika di pintu gerbang ataukah pintu masuk masjid. Ya, wallahu a'lam baca doa masuk masjidnya di ketika mau masuk bangunan masjid. Bagaimana cara mendakwai orang tua yang masih melakukan kemusyrikan, membuat sesaji pada waktu-waktu tertentu. Ya, yang pokok adalah e, dakwailah dengan akhlak mulia, dengan e, nampakkan kepadanya akhlak mulia seorang muslim. Ya, setelah itu e, ya, maka kemudian e, setelah sehingga orang tua tidaklah antipati dengan nasihat-nasihat kita karena akhlak kita yang jelek. Ya, setelah kita nampakkan akhlak mulia seorang muslim, tutur kata yang baik, sikap-sikap yang terpuji, nah, nanti kemudian kita cari sikon-sikon yang pas untuk memberikan nasihat-nasihat, menyampaikannya ya, dengan cara-cara yang pas. Yang tentu ini tergantung kondisi karakter orang tua, ya, kemudian apakah kemudian kemampuan istilahnya apakah beliau orang yang berpendidikan ataukah tidak nanti maka nanti beda-beda tergantung kondisi orang tuanya yang jelas eh, tutup terlebih dahulu celah ya, tutup terlebih dahulu celah ya, celah penolakan dengan menunjukkan menampakkan akhlak dan akhlak baik seorang muslim